contoh letik barudak awas titip HP ibu apal HP eh, baru barudak apal HP HP apal HP eta HP merek nate belacak beri nah. hari cekurang dia naon hari kuduna hari bewer bewer saha Emang masalah buat lo kan kalau paham pun dipiomong masalah merek mah merek rek blackberry arek opo rek iphone silahkan tapi maksud yang tujuan bahasan isim kering kurang akur dan fakta yang realita mah dak di zaman now ker terbuai suasana ku na internet internetan betul dimimiti Facebook Twitter BBM Instagram WhatsApp yo tobe go offma lo duluur anak dari internet baru baru Gusti lupa pisan anu pala linter es tuning jauh jeng sifat benarkettu kan mencari situs-situs porno tontonan-tontonan seksual film-film anu telayak dikonsumsi umat Islam Bapak Ibu pun tercatat di mana ketika generasi kurang dokul akidah lemah akidah mau untuk bila dimintali baru dah kurang bakal urutan kaneta program tungtung nama bakal loba para bola parawan jempol ihon eh, Na'udzubillahimin Makanya saya sarankan omat-omat-omat Wahai para pemuda-pemudi sahabatku Hei baru dan kudu eling Indonesia kerti guling bukti ayeuna loba maning maling sela-sela ping-ping ya memang. amin di bener aja lain hoax ya memang kenyataan lo bandung gitu Lebih kaya istilah Karawang tempat berjuang Cianjur tempat bertempur Arawan zaman sekarang susu Boh Jorse sahabatlah nalah he Awas leng jaga kehormatan awas jaga bangkat Rekla ragaman tiwari loba maling liang tai iya nih eh, i bener ibu ayana geus usum LGBT benar tak bahkan ngadenge beja di Indonesia LGBT ilegal kan bu ya Allah ibu terang LGBT uh, eh, apa terang LGBT LGBT lalaki bogoh kalalaki awewe bogoh ka awewe di ya, amit amit baru barudak mana ulah bogo kabadoti. Lain kuna naon ibu simkuring mah kabayang pas malam pertama na suka kamar dua nana badot yang badot di anjir gelem ayah kumisan dua nana tului meren dibuli giran dua nana ayah terongan dua nana dicolok yang caduk cadukna dicabut loba tayangnya amin amin naudzubillahimin naudzubillahimin mudah-mudahan ya siswa siswi SMPN mm, satu majak masih dijauhkan dengan virus LGBT amin ya robbal Ustaz kumaha solusina tuh ya sangkan siswa siswi generasi putri ibu putra ibu hayang jantan generasi anu saroleh sarolihat dissimkuring di Jawab Bapak Ibu catat Tina mana sauur Sayyidina Ali Karbalah wajah adaikuumbibu Jala Satil ulapak wayah hejeng wayah nah ibu pula dijauh hanpek gera raketan sendai kerejengan rium pung pulung jeng para alemel ulang Hai ngaji bawah serius teh gitu gininya ya iya. coba yang nanya ke jamaah sadayana aku serap kayaknya ya teh eh? aduh nenen dulu eh. <laughs> ah eh, canenen dia panas teh nanya jawabku sadayana cinta teka kiai kurang kompak cinta teka kiai cinta teka ulama cinta. nyaa teka ajengan Nyata teu ka ustad nya Ibu ya, punten simkuring ceramah belah wetan, teh belah kulon jadi pamernya. Nanya ka jamaah cinta ka kiai cintanya, ah kajengannya, nyaa nyaa naon nyaa merek. Gitu, gitu. Memang tadi mana tadi mana gitu kan resep ka ustad teh ngan resep teh resep nita. kakiai kaki kakiai kamaotan kuruskan mayit nyolatan mayit ngagotong mayit Astagfirullahaladzim apa ah, bener goblok Emang di diet guys sama gotong gitu pak Utara gejek sih itu asap cen astagfirullahaladzim sayagalapa pengepuh di tablo dan kajkiinya anaknya Ammer res resep kita liar liar liar Ke Kyai dewa ha Ustad ngajitesing karti jauhgang di tongkap keka daerah Majalengka di SMPN 1 Maja pada khususnya ngaji alaakadarlawakan harihati naon manfaat dekatng Kyai naun hubungan anak orang kudunya da pel putih para ail ulama y orang dangupil keterangan anak follow horrong na suka banget Lamunjalbi Ibuyirukna Jauh Tinataarbing dengan para amil ulama artitara Daek nga tara daek ngadengeken papa tadi kia, maka catat tina mana anak tepak bakal kalbahaim bakal seperti binatang bakal kawasato kawasat survei membuktikan ngajiaha yang seri nabungpullah ah, aha yang kompak naumpul Ulaha yang sumangat naumpul barurat tapi apalah tak kilo y ngaji ibu orang mikir da aga mama lainap untuk orang-orang yang berpik coba dulu puntenpangjawabkan kuadaana harimonye sokta harta kurang kompak monyet sok dahar tara monyet sok inum tara monyet sok sare tara monyet sok sholat tara monyet sok ngaji tara monyet sok jakat tara monyet sok puasa tara cing dulur ari jelema sok dahar tara jelema sok ginum tara jelema sok sholat tara jelema sok ngaji tara Jelma sok jagat tara jelma sok puasa tara atau ibu bapak miwah dak lamun ayah jelema pagawean dahar nginum jeung sare palebah salat tara ngaji oke, okay. puasa oke, okay. oke, lu okay. nu gitu teh utang bari nolok aing tinebut banget har bahkan ibu pun pen ulang ngo mungkin generasi lu jauh yang pimbingan para ulama sekalipun ibu nur rajin ngaji kamarrosah Ibu rajin rukinan ngade-gen papa tadi Kyainibu so pari Mahasa seperti jalan-jalan dompet si mimin ayah aduh sorry min eh, kokom atau kokom iis dewi ratna maimunah Moemane. udah meni segala ayah ngaran pasaran gusti beberkah-berkah ngaran cemimin dibawa ke mana-mana kupula singrido maneh min jalan-jalan ke Banjar mimin naik taksi hujanan pengajian naik pengajian cemimin kasar lagi mah angger ngelawan nah ibu makin nyengir emang di daerah nusa kalawan kada jadi salah na ayah ayat ayat loba loba gunungan goblok ibu punten punten sim kuring terpercaya ibu-ibu daraek aja sokalawan lawan kan udah disalakin dadang bener bu simpuring taras uton ka ibu-ibu nyabunya ibu hapunten di simpuring tahadus bini abillahi ta'ala tahu perjuangan seorang ibu itu seperti apa bahkan di simpuring bener bu tahadus matillah di simpuring biasa ngadeg di payunun jamaah sadayana memang hakikatnya Allah bu tapi salah satu syariatnya ya teh doa tidur jadi indung alhamdulillah alhamdulillah mata tengin barudak woi teringat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa nu jadi indung kan nu jadi anak diibaratkan doa Nabi ka umat dina pada diijabah nak mata dia ulah ngenyeri kan jadi indung hati-hati mana mual barokah milik rizki mual jembar tah milik rizki mual panjang eta umur lamun goreng patut kan jadi indung bapak sabab Inung tunggul narahayu Bapak tanggal nadarajat lima balik sekolah tiung di kemanapun tas di mana sepatu di mana malah nyusul kene oke masih kene kukolot bener tuh bener tuh ayah siswa atau napi siswi anu masih kene gitu kelakuan anak akan jadi indung ayah belah mana nak coba baru nak kusum mah makaret oh ayah di dia Oh, saya tunang tuding, punggung mana, oke, oh, iya, siap. Awas singnya akan ah, jadi indu, mohon maaf jadi ibu simkuring tawani suudon ke ibu-ibu alhamdulillah ya mah simkuring hayang khusus dijawab ku ibu-ibu ibu sabab bisi ayat usta diantara kita setuju? setuju? ibu jawab sing jujur ibu bu cicing barudak cicing tukang pimpin wan sya indung mana aing mau nanya bu ibu ayah ibu arah raja buaya Ibu jawab sing jujur ibu namun suami ibu pulang kerja sok dicium tara panangana. Bagus kaku. Ya halus kaku ya Allah sugan aing teh Tapi tenanon bu jawab sing jujur bunda-bunda nu jawab pang jujur nah pang ikhlas nah bahkan yang paling lantang di momen yang luar biasa ini mudah-mudahan ibu-ibu balik ini di diijabah kahayang naku Allah amin. Ibu jawab sing jujurlah pun badai bo hujan penncao Ibu soyum tarang salakinah alus ngakumuka ibu-ibuibugusaudaralah ketika seorang istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya Ibu sama dengan mencium hajar aswa Ibu kok salakin anu hidungmah punten kanu hidung eh tapi benar Gus kuring lain hari memang Rasulullah fakta dan realitanya bicaranya seperti itu ketika seorang istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya itu sama dengan mencium hajar aswad dengan satu kali ciuman saja ibu maka 70 dosa secara otomatis ku Allah bakal dihampura sekali nyium eh, sekali sekali namun dua kali 140 Batak lumayan saya bawa balik ibu-ibu balik di dia wayah amalkan atau dengan kade ngaji ulama lawang ya ibu-ibu bisi celaka bisi celaka kau nunu mah kali kai mah salah kita hadir tapi harap penawang pantok Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum kuning sinya terus manap pulang itu atau akan sihargaan Ma tepan mere Ma tepan ngaji papa ya Allah Ma Teta dite ngaji cara mana jauh di Sukab bunyi eta cara mana meninya karena HP papa <laughs> sinariousia eling maka pahala cena akan sarrwajengnyium Haji Ahmad dica dibukus gara-gara salah de gara-gara gagal fokus cobagal fokus berhasil paraok majikan anu tarang salah kine maka pahala nate sarwa jengjum hajar aswad akang lain haji ahmad hajar aswad maka dengan satu kali ciuman saja akang 70 dosa Jadi ku Allah bakal dihampura mama teh akang sakali nyium eta teh akang <laughs> aing ge nyaho sia ya mah hayang nyium aing Ulah gitu, aku bapak hargaan ya depan mama teh ladang kaki. Bapak memang saja jurna mama dayang nyum bapak tapi lain karena hawa nafsu ieu iya mah hayang ngamalkeun ilmu we ladang ngaji tadi di sekolah. Bapak kasihanilah mama, kasihanilah kesempatan mama untuk bertaubat kepada Allah. Mama dayang insaf geus ngadengengkeun ceramah di sekolah mah. Jadi saya teh ke hayang nyum aing nya. Panawi diwian dia tagih ku bapak. Arek sabaraha kali coba nak Wah, dan mama mana lipat mana bapak ngerumasakan gede pisan dosa ke bapak gede mama sok ngalawan sok ngabangka sok kanyang nyangangan bahkan mama sakali kali masuk ajak pas awal ya, ke bapak teh hampura bapak arek sing lomba nyium terek sing lomba <laughs> emang syarek kuat gitu nyium air aduh bapaknya ke bapak pelot, bari pada ke Insya Allah Bapak kuat arek sing lila Bapak Ibu geus diijinan geus tong tanya dia langsung tadinya amalkeun langsung pak utak bohong paling tekun sirahna langsung cium kecerok teu eren eureun blak Thank eh ibu insya Allah cek salah ibu teh alhamdulillah gue pamajikan abdi balik pengajian teh jadi gelo <laughs>